Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kita ingin mengambil faedah dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karangan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Dan kali ini berkaitan dengan bagaimana prinsip aqidah ahlu sunnati wal jamaah dalam al-istidlal memakai atau menggunakan dalil. Islam tentunya adalah agama wahyu dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menyempurnakan agama Islam. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama maka perlu dalil. sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita perlu dalil, perlu landasan, perlu rujukan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan detail. Cukupkan mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal berkaitan dengan ibadah dan tidak perlu kemudian kita berkreasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian berlandaskan yang penting baik, yang penting niatnya baik, maka Allah pasti akan terima. Tidak bisa. Kenapa banyak orang kemudian dengan alasan yang sama, yang penting kan baik. Yang penting niat saya kan baik. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima? Tidak bisa. Ikhlas saja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Orang-orang yang seperti ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan ikhlas saja, niat baik saja, kenapa orang-orang seperti ini ketika sholat subuh kok masih saja dua rakaat? Kalau Anda ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah yang penting baik pasti Allah terima, yang penting ikhlas pasti Allah terima, kenapa Anda tidak menjalankannya sepuluh rakaat? Tak tanya Nabi Muhammad memang mengajarkan rokaatnya cuma dua. Kenapa ketika kita selesai sholat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang macam-macam diajarkan Nabi Muhammad? Di antaranya ada Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masing-masing Nabi Muhammad ajarkan angka jumlah 33 kali. Kalau cuma berlandaskan dengan ikhlas saja, yang penting baik Allah Subhanahu wa taala pasti terima. Kenapa Anda tidak sebutkan masing-masing seratus kali? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jika kita sebutkan masing-masing seratus kali pun tidak sampai lima menit. Bisa kita lakukan masing-masing seratus kali. Tapi subhanallah, intinya adalah kita mau ikut Nabi Muhammad atau tidak. Nabi Muhammad mengajarkan jumlahnya. Nabi Muhammad mengajarkan angkanya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih ketika seseorang betul-betul ingin mencocoki Nabi Muhammad SAW dalam ibadahnya, perhatikan enam hal. Sebab sebuah ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu dan tempat ibadah. Semua ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam tidak lepas dari enam hal ini. Maka siapapun yang berusaha ingin mencocoki Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, perhatikan enam hal ini. Karena ikhlas saja tidak cukup, niat baik saja tidak cukup, harus cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada yang mereka kitab-kitabnya dengan satu tujuan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah dengan syariat yang Allah mau dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad di dalam hadisnya bukan dengan syariat yang kita bikin bukan dengan syariat yang kita buat-buat bukan dengan kreasi yang kita mau maka perhatikan enam hal tersebut kalau kita betul-betul ingin mencocoki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sudah terangkan detail. Kita sebutkan pada subuh yang lalu, bukan yang tadi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam perkara yang tafih saja, perkara yang remeh saja. Nabi Muhammad menerangkannya detail. Apalagi perkara ibadah, apalagi kemudian perkara akidah. Nabi Muhammad pasti sudah menerangkannya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum muslimin, "Ala hal balagt?" Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kaum muslimin di padang Arafah mem, mem, yakni menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya ya Rasul, engkau sudah menyampaikan semuanya." Tidak ada yang terlewat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berikut kita ingin menyebutkan faedah dari Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al Fauzan berkaitan dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil dengan istilah al-istidlal. Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah fil istidlali اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما ومن واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al min ba'di. Dan di antara prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah dalam memakai atau menggunakan jadi Satu, ittiba'u ma ja'a fi kitabillah atau sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. mengikuti semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan mengikuti semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Makanya dua potongan syahadat yang kita lakukan setiap hari itu tidak bisa dipisahkan. Betul-betul ada dalam satu rukun. Padahal jika dipisah pun bisa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dijadikan dalam satu rukun. Kenapa? Karena di atas dua potongan syahadat inilah semua ibadah kita dibangun. Ashadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut dan berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita beribadah, kita hanya mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Akhirnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas harus dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasarnya itu, jika kalian ingin menyembahku, ikuti nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah menerangkan detail. Dan ini ujiannya. Ini ujian siapapun di antara kita kaum muslimin mau taat atau tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kandungan persaksian asyhadu alla ilaha illallah yang pertama kali sekali adalah meyakini, membenarkan semua berita yang beliau bawa. Baik itu masuk akal atau tidak. Baik itu relevan dengan zaman atau tidak. Bahkan mungkin untuk sebagian orang adalah jorok sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi selama itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na dan kata Syekh Muhammad bin Sulaiman harus tanpa keraguan. Jangan pernah ragu dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Ketika seorang muslim yang kemudian mengakui dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, ketika memakai akan menggunakan dalil bukan perkataan siapapun yang menjadi rujukan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Kifayah bahwasanya sunnah jika dia dipakai menjadi jalil landasan sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka levelnya sama dengan Al-Qur'an tapi kalau dilihat dari sisi bahwasanya terkadang kita mendapatkan hadis yang lemah, hadis yang palsu, maka dari sisi ini Al-Qur'an tentunya lebih afdal. Tapi kalau berkaitan dengan hadis yang sahih dan dua-duanya dipakai untuk menjadi landasan sebelum kita beribadah kepada Allah, maka levelnya sama. Karena sabda Nabi Muhammad wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Dan di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil atau dengan istilah al-istidlan. Mereka mengikuti semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga mengikuti semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya atau hadisnya. Zahiran wa batinan. Baik itu dalam perkara yang zahir seperti rukun Islam atau perkara yang batin seperti rukun iman semua rujukan kaum muslimin ketika mereka memakai atau menggunakan dalil firman Allah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau eh, hafizahullah taala wattiba'u ma kana alaihi as-sahabah min al-muhajirin wal ansari umuman wattiba'u al-khulafa'ir rasyidin khususan dan kemudian mereka mengikuti semua yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Secara umum, baik itu kalangan orang-orang muhajirin ataupun ansar. Dan lebih khusus adalah al-khulafa ar-rasyidin. Tapi ingat, sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Yang belajar bahasa Arab tahu bahwasanya seharusnya sabda Nabi Muhammad SAW adalah tamasaku bihima berpegang teguhlah dengan keduanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyebutkan dua hal sebelum lafaz ini. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Dua hal. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan supaya kita berpegang teguh dengannya. Nabi Muhammad menyebutkan berpegang teguhlah dengannya. Satu domirnya. Bukan berpegang teguhlah kalian dengan keduanya. Padahal Nabi Muhammad menyebutkan dua hal sebelumnya. Ini dalil bahwasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi satukan domirnya, Nabi satukan kata gantinya. Seharusnya tamassaku bihima tapi tak tahunya Nabi Muhammad bersabda, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Satu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Kalau misalnya sunnah itu bagaikan tali yang membentang atau lewat di hadapan kita, maka harus kita pegang dan kemudian kita gigit. Jangan ragu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu kemudian ketika menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun manusia tidak suka, sekalipun banyak orang tidak suka, sekalipun tetangga Anda, bahkan mungkin keluarga Anda tidak suka dengan tampilan Anda yang sedang memelihara jenggot, memelihara celana di atas mata kaki, berjilbab dengan sempurna, bahkan subhanallah sampai level pakai cadar. Jangankan tetangga atau orang lain, terkadang keluarga pun nggak suka. Tapi jika Anda mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, nanti orang itu akan suka. Allah Subhanahu wa taala, eh, mohon maaf, Nabi Muhammad SAW uh, eh, bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil Jibril, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, saya mencintai fulan. Maka cintailah ia. Kamu juga harus cinta sama dia wahai Jibril. Allah cinta kepada hamba ini karena hamba ini adalah hamba yang taat. Fayuhibbuhu Jibril. Akhirnya Jibril pun mencintai orang ini. Mungkin anda orangnya. Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dicintai Allah Subhanahu wa taala Khalik sang pencipta alam semesta. Berkata Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhir ayat. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku apa balasannya? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir, mencintai sesuatu atau mencintai itu perkara yang lumrah, biasa, standar. Kita cinta pasangan, kita cinta anak, kita cinta harta. Semua kita melakukan. Tapi kata beliau yang dahsyat itu adalah kalau dicintai Laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'na an tuhabba. Yang jadi masalah itu bukan kamu cinta siapa. Tapi yang jadi masalah itu adalah kamu dicintai siapa. Ketika seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berusaha istiqomah dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang cinta itu Allah. Tuhan semesta alam. Kembali kepada hadis tadi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Jibril tidak stop di sana. Dia panggil semua penduduk langit. Langit Allah Subhanahu wa taala yang tujuh lapis itu penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jibril panggil semuanya. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Atatis sama wa laha anta itta." Ma min mawdi arba'i asabi'in illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Langit Allah berbunyi karena banyaknya penduduknya. Dan betul-betul ini terjadi dan Nabi Muhammad mendengarkannya. Kata Nabi Muhammad tidak ada satu titik di langit Allah Subhanahu wa taala jarak antara empat jari kecuali ada seorang malaikat yang sedang sujud meletakkan jidatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Penuh langit Allah itu. Jibril panggil semuanya. Hai penduduk langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan. Fa'ahibbu. maka cintai jugalah ia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Akhirnya semua penduduk langit mencintai orang ini. Kenapa? Karena Allah cinta dia, Jibril cinta dia, dan semua penduduk langit cinta dia. Kenapa? Dia adalah hamba yang taat. Kata Nabi Muhammad SAW, Fa'yuktabulahul qabul fil الْأَرْضِ maka dituliskanlah untuk dia. Diberikanlah untuk dia penerimaan di dunia. Ini yang saya maksudkan tadi, orang nanti akan suka ketika kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man iltamasa ridha Allah bisakhatin nas, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas Barang siapa yang hanya mencari ridho Allah, menjalankan ketaatan lillahi taala, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manusia tidak suka, walaupun manusia tidak yakni ya walaupun manusia benci. Kata Nabi Muhammad, radhiya anhu Allah wa radhiya anhu nas. Allah ridho kepada dia, nanti manusia juga akan ridho kepada dia jalankan saja sunnah Nabi Muhammad, istiqomalah dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad, Jangan pedulikan apa kata orang. Tapi sebaliknya. Man iltama saridun nas bi saqatillah sakhitu anhu Allah wa sakhitu anhu nas. Tapi sebaliknya. Barang siapa orang mencari ridha manusia. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala marah. Allah Subhanahu wa taala murka. Kita penjilat manusia Mas, ini sudah bukan zamannya. Jenggot itu kotor, Mas. Ya sudahlah, cukur. Mbak, ini sudah bukan zaman Nabi Muhammad. Gak usah gitu-gitu amat. Kemudian pakai, ya ini pakaian. Biasa saja lah standar. Copot. Na'udzubillah. Demi teman, demi tetangga, demi keluarga. Semua sunnah Nabi Muhammad dia tinggalkan karena tidak nyaman. Perhatikan. Allah murka kepada dia, nanti manusia pun akan tidak suka kepada dia. Kenapa? Selama ini dia hanya menjilat. Selama ini dia tidak punya pendirian. Hadirin jamaah sekalian Allah, Prinsip dasar aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir ataupun batin. Perkara-perkara ibadah, perkara-perkara akidah semua dia rujuk hanya firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari sabda Nabi Muhammad, bagian dari sunnah Nabi Muhammad sunnah para al-khulafa ar-rasyidin khususnya dan para sahabat secara umum. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalam rasulih kalam ahadin minan nas. Dan ahlus sunnah tidak mendahulukan, tidak memprioritaskan, tidak mengedepankan perkataan siapapun di muka bumi ini di atas firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajat orang itu di muka bumi, bahkan sekalian sahabat sekalipun, kalau menyalahi perintah Nabi Muhammad, kita tidak ambil, kita tidak terima. Contoh, dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kala itu beliau menyuruh Nabi Muhammad sudah tidak ada tentunya sallallahu alaihi wasallam kala itu beliau menyuruh manusia untuk melakukan haji yang jenisnya tamattu haji itu ada tiga jenisnya ada tamattu yaitu orang melaksanakan ibadah umroh di bulan-bulan haji kemudian dia melaksanakan haji pada waktunya dua ada yang namanya kiron penggabungan antara umroh dan haji. Tiga, ifrat haji saja. Hajinya anak kampus biasanya dulu kita adalah ifrat. Karena pada perkara ifrat tidak ada kewajiban al-hadiyu atau sembelihan. Karena harganya 100 dolar. Banyak kita tidak memiliki harta itu. Akhirnya kami memilih haji ifrat, perginya pun kami mepet. Artinya tanggal 7 kami baru pergi, tanggal 8 sudah memulai rentetan ibadah haji sampai tanggal 13. Ringan itu buat kami, dulu anak-anak kampus. Di kiran dan kemudian di jamat tua ada kemudian kewajiban bayar al hadiyu sembelihan. Yang lebih susah lagi kalau kiraan disebutkan, dia harus bawa binatang sembelihannya dari negara masing-masing. Susah. Jarang orang mempraktekkan haji kiran kecuali orang yang kemudian mungkin pergi hajinya itu lewat jalur darat dan mudah untuk sampai Saudi Arabia. Tapi kalau harus naik pesawat dan kemudian kapal, wah, di kapal dan di pesawat ini sudah dilarang bawa binatang. Oke. Okay. Kala itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memerintahkan manusia sebagaimana yakni praktek Nabi Muhammad SAW atau sabda Nabi Muhammad SAW yaitu haji yang paling afdol adalah yang jenisnya tamattu' tak taunya ada seseorang kemudian berkata wahai Ibnu Abbas bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang haji tamattu' marah Abdullah bin Abbas kata beliau di riwayat yang lain Hampir saja langit Allah Subhanahu wa taala menggugurkan bebatuan azab untuk kalian. Kenapa? Saya mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Saya berikan contoh yang levelnya paling tinggi, perkataan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi orang yang levelnya di bawah mereka. Jika menyalahi Nabi Muhammad SAW, kita tidak pakai, kita tidak kedepankan, kita tidak dahulukan. Subhanallah. Contoh lain. Dari Ibnu Abbas juga uh, dikeluarkan Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan bahwasanya denda untuk seorang yang melukai seorang muslim pada jari jemarinya, per jari itu adalah usrun 10 onta. Satu jari seorang muslim dilukai, itu harganya 10 onta. Satu onta itu, Allah alam Puluhan juta satu onta itu. Mahal. Darah seorang muslim itu mahal. Setetes darah seorang muslim itu sangat mahal. Perjari 10 onta. Bagaimana kalau orang sampai membunuh orang lain? Tidak bakal terbayar saya di Madinah 2000 sampai 2004 tidak pernah menyaksikan hukum pancung. Berarti tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun. Beda dengan negara kita. Terlalu banyak kasus pembunuhan. Tidak ada harganya. Kakak kelas saya ya bercerita. Insya Allah semua pian kenal Ustaz Asal Asal Izzi. Ya, beliau yang bercerita. Waktu itu ada mahasiswa dari Cina entah satu dan lain hal dia ribut dengan orang ijar, orang kantornya Islamic University. Terjadi cekcok, selesai. Ketika dia ingin keluar dari ruangan tersebut, tangan dia, empat jari ini masih ketinggalan di kusen. Keluar tapi sambil memegang kusen. Pintunya keburu ditutup sama orang kantor ini karena mereka cekcok. Anda tahu yang terjadi? Luka tangannya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Orang ini, orang kantor ini. Dia hampir mau sujud di depan mahasiswa ini. Tolong jangan laporkan saya. Kenapa? Bangkrut dia kalau dilaporkan empat jari luka ini. Ya. Karena nanti di mahkamah akan ditanyakan, kamu mau hargai berapa darahmu? Woi, seorang muslim mahal sekali. Anda sebutkan angka, dia harus bayar itu. Minta maaf sehabis-habisnya dia supaya tidak dilaporkan. Karena mahal sekali darah seorang muslim. Di mana di tempat kita sangat tidak berharga. Mudah sekali orang ketika tersulut emosi, jari jemari yang dilukai, dia bunuh orang. Subhanallah. Oke, okay. Ibnu Abbas menyampaikan satu berita bahwasanya ketentuan denda untuk seorang muslim yang dilukai jari jemarinya dari Nabi Muhammad SAW per jari itu 10 onta. Tak tahunya kala itu ada seorang yang kemudian membawa perintahnya Umar bin Khattab. Wahai Ibnu Abbas, Umar bin Khattab nggak seperti itu ketentuannya, bukan 10 onta per jari. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Hadis Rasulullah, Kaul Rasulullah SAW ayut ayyuttaba min kauli Umar. Beliau mengatakan, rahimahullah Umar bin Khattab. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Tapi sabda Nabi Muhammad lebih berhak untuk diikuti dibandingkan perkataan Umar. Tegas. Siapapun orangnya. Bahkan selevel Abu Bakar dan Umar bin Khattab sekalipun. Kalau menyalahi Nabi Muhammad. Maka kita tidak mengedepankannya. Bahkan anaknya sendiri dalam kasus haji yang sama seperti tadi, anak sendiri Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika kemudian dikatakan kepadanya bahwasanya Abu ba eh, Umar bin Khattab dan Abu Bakar melarang haji tamattu, kata anaknya sabda Nabi Muhammad itu lebih diikuti dibandingkan perkataan Umar. Padahal Umar bapak dia. Kalau kemudian ingin nepotisme, dia akan bantu atau dia akan sokong, dia akan support perkataan bapaknya. Tidak. Sabda Nabi Muhammad yang harus diikuti. Subhanallah. Itulah prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah. Dan subhanallah ya, siapapun orangnya di muka bumi ini, setinggi apapun derajatnya, kalau misalnya perkataannya menyalahi syariat Islam, menyalahi firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, lazima ingkaruhu, harus diingkari. Makanya kalau misalnya, misalnya ada istilah uh, tidak perlu diperdebatkan ketika ada perselisihan, ini perlu diluruskan dulu tidak perlu diperdebatkan jika ada perselisihan. Perkara apa dulu yang diperselisihkan kalau kita itu diam? Kalau berkaitan dengan ibadah, fikih, oke, okay, no problem karena itu ijtihad. Tapi kalau sudah berkaitan dengan selisihnya adalah masalah akidah, kita nggak boleh diam. Kita harus terangkan akidah yang benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah ini kemudian disebarkan, merasuk ke semua akal kaum muslimin, ah nggak apa-apalah beda, ah nggak apa-apalah beda. Semua akhirnya tidak apa-apa, rusak Islam ini. Pengingkaran tetap harus ada, apalagi khususnya berkaitan dengan akidah. Makanya para ulama mereka selalu membantah kelompok-kelompok yang menyimpang khususnya dalam perkara akidah. Mereka telurkan karangan-karangan untuk membantah. Kenapa? Karena harus dibantah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah fikih, rata-rata berlapang dada karena itu ijtihad. Masalah fikih luas sekali, tapi kalau akidah mereka tidak mau. Harus diterangkan kesalahannya dan ingat ya, ketika siapapun di antara kita mengingatkan kesalahan orang lain, itu bukan berarti kita merendahkan. Karena mungkin orang lain ini mungkin ya di masyarakat eh, memiliki martabat. Tahu martabat ya, martabat telur biasanya. Cuma Orang ini pengen menyamartabat, tinggi derajatnya di masyarakat, orang yang terpandang. Bukan berarti kemudian ketika kita menyebutkan kesalahannya, menasihati akan kesalahannya, berarti kita menurunkan derajatnya. Enggak, kami bahkan sayang sama Anda. Supaya Anda lurus. Karena Anda bahkan dipanuti orang banyak. Mungkin melalui Anda banyak orang tersapa hidayah. Tapi Andanya harus benar. Ini akidah ente ini nggak benar nih. Bukti sayangnya antar kaum muslimin itu nasihat kepada orang-orang yang menyimpang. Bukan melecehkan, bukan menjatuhkan, enggak. Itu bukti cinta sebenarnya kaum muslimin kepada yang lainnya. Makanya diberikan nasihat. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Kata Nabi Muhammad SAW, tolonglah saudaramu dalam keadaan mazlum, terzolimi, atau dalam keadaan melakukan kezaliman. Kata para sahabat, wahai Rasul, kalau menolong sahabat kita yang sedang terzolimi, standar, oke. Okay. Tapi menolong sahabat kita yang sedang berbuat zalim itu gimana? Kata Nabi Muhammad, ambil tangannya, berhentikan dia dari perbuatan zalimnya. Stop dia dari berbuat zalim. Apalagi berkaitan dengan firman Allah, berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, seseorang berani berkata-kata melebihi firman dan sabda. Wah, ini bahaya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, "Walihada summu ahlal kitab wa sunnah." Oleh karena itu, maka mereka ini dinamakan ahlul kitab wa sunnah atau ahlul sunnati wal jamaah karena memang rujukannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang besar. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak pernah akan sesat selamanya. Dipahami dengan pemahaman terbalik Sabda Nabi Muhammad SAW ini bahwasanya ketika orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti sesat pak, pasti. Tinggal dibalik saja statement Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak orang semua mengatakan kami adalah bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah kami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kok kenapa prakteknya berbeda? Tak tahu cara memahaminya berbeda. Maka cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus seperti pemahaman para salafus salih. identik dengan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan lebih khusus lagi kalau dikerucutkan sahabat. Kalau ingin sama pemahaman kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah, cara pahamnya para sahabat, bukan dengan cara yang kita mau, bukan dengan cara yang kita pahami sendiri. وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة وهذا هو الأصل الثالث القرآن سنة dua sandaran pondasi rujukan kita. Al-Quran, Sunnah, satu dan dua. Sunnah para sahabat bagian dari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah yang ketiga. Bagaimana cara ahlu sunnah memakai atau menggunakan dalil. Dan setelah mereka mengambil semua yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengambil semua perkara yang disepakati oleh ulama umat ini, al-ijma', kesepakatan ulama. Apa itu al-ijma'? dalam uh, Al-Usul min Ilmi Al-Usul karangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin kata beliau yang namanya ijma adalah ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i saya ulang ijma adalah ittifaqu mujtahidi al ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Ada lima kisi dalam definisi ini. Yang namanya ijma itu adalah kesepakatan. Orang-orang mustahid umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum syar'i. Kesepakatan artinya kalau dalam hukum tertentu ada satu atau dua orang ulama yang tidak sepakat, maka tidak terjadi kesepakatan. Harus semuanya bersepakat di zaman itu, ulamanya bersepakat akan hukum tertentu, itu namanya kesepakatan. Kalau ada satu saja, apalagi dua misalnya, tidak setuju dengan pendapat A ini, maka tidak terjadi kesepakatan. Betul-betul harus ada kesepakatan. Mujtahidi, orang-orang mujtahid. Bukan orang-orang awam. Ulama yang memang sampai level ijtihad. Apa itu ijtihad? Mengerahkan semua kemampuan. Mengerahkan semua usaha untuk menentukan hukum syar'i. Itu perbuatan orang-orang mujtahid, yaitu ijtihad. Berarti mereka bukan orang sembarangan. Para ulama menyebutkan persyaratan yang harus mereka miliki. Satu, mereka harus betul-betul paham dan mengerti detail ilmu alat, yaitu bahasa Arab. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Kalau Anda kemudian cuma baca terjemahan, sorry, ini bukan mustahil. Syarat satu aja enggak, tidak Anda eh, penuhi. Basicnya cuma yakni buku terjemahan. Enggak, Anda harus mengerti ilmu alam. Nahunya, sarafnya, arutnya, kofiahnya, balaghahnya, semua berkaitan dengan detail bahasa Arab, seorang mujtahid mengerti. Karena Al-Quran dalam bahasa Arab. Hadis Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Terkadang kan ada orang begitu ya. Menurut istiadat saya, sorry pak, bapak bisa bahasa Arab? Enggak sih. Ah jangan ngomong. Persyaratan satu saja Anda belum bisa. Gimana Anda akan beristihad berkait dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, ente eh, nggak bisa ngomong Arab. Bisa kok saya, coba anak anta, mau bisa. <laughs> Anak anta doang. Harus tahu bahasa Arab. Makanya ya, di pesantren Islam Al-Irsyad uh, ada quote bagus ditaruh di depan, la yadbitu hadad din illa bidabtil lisanil arabi. Tidak mungkin orang itu akan mantap, kokoh dengan agama ini kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Maka pelajari. Dan subhanallah, bahasa Arab itu tinggi sekali. Tidak ada seorang pun kemudian yang bisa mengerti sampai sempurna detail bahasa Arab, apalagi Al-Quran. Itu luar biasa tinggi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang Arab waktu itu mengerti sekali Ketika Nabi Muhammad SAW sampaikan firman Allah, mereka tahu ini bukan bikinan Muhammad. Kami tahu kamu buta huruf. Tapi yang kamu sampaikan ini, ini bukan perkataan manusia. Kami cuma tidak setuju Tuhan itu satu. Tapi yang kamu sampaikan, ah, kami nggak bisa tolak sebenarnya. Karena apa? Ini indah. Tatanan yang sangat rapi. Di atas sastra mungkin kalau kita ingin sebutkan. Ya. Kami cuma tidak setuju Tuhan itu satu. Tapi yang keluar dari mulutnya Muhammad, aduh, nggak bisa kami tolak sebenarnya. Kenapa? Ya orangnya ini nggak pernah bohong, kami tahu. Dari kecil kami minta gembalakan dia kami. Kami percaya sama orang ini. Orang ini nggak pernah ketahuan bohong. Aslinya begitu. Aslinya orang kafirin, musyrikin itu nggak bisa menolak sabda uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi Muhammad sampaikan. Nggak bisa. Karena mereka tahu kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil mereka percaya Nabi Muhammad. Tidak pernah mereka dapatkan sekalipun Nabi Muhammad pernah berdusta sallallahu alaihi wasallam. Berpatut berbangga diri menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita memang umat terakhir kata Nabi Muhammad, tapi kita adalah umat yang pertama kali masuk surga Allah. Insya Allah. amin ya rabbal alamin. Hadirin, jangan sekarang Allah. Dua, dia harus memahami ilmu hadis dengan semua cabangnya. Ilmu rijal, ilmu ruwat, mustalahnya, cara takdilnya, semua berkaitan dengan ilmu hadis dia kuasai. Gak gampangan kemudian memberikan level mujtahid kepada seseorang. Tiga, dia mengerti dan paham sekali tentang fikih dan semua ilmu usulnya. Mana yang umum, mana yang khusus, mana perintah, mana larangan. Ini dua-duanya dohernya bertentangan. Apakah bisa digabung? Oh enggak. Berarti kemudian kita nasakh. Oh enggak bisa juga. Oh berarti kemudian kita tarji. Ngerti sekali dia. Bagaimana hukum uh, mufti dan mustafti. Detail tentang usul fikih dia ngerti. Dan yang lebih penting lagi, dia betul-betul faham tentang bahwasanya dalam satu perkara tertentu sudah ada ijma atau belum. Ya, berarti dia nggak ngerti bahwasanya sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, tidak perlu ijtihad. Karena sudah disepakati oleh para ulama sebelum beliau dan yang lainnya. Banyak persyaratan disebutkan oleh para ulama, tidak gampangan menjadi orang mujtahid. Saya ulang definisi, yakni ijma, ittifaqu, kesepakatan. Mujtahidi, orang-orang mujtahid bukan orang awam. Menurut kesepakatan para ulama bahwasanya daging tikus adalah haram. Satu orang angkat tangan. Tidak ada kesepakatan. Kenapa? Itu tukang bakso di sana katanya nggak boleh. Tukang bakso. Tukang bakso saya ngomong boleh katanya. Siapa tukang bakso? Orang awam. Yang bersepakat ini para ulama. Mustahid, bukan orang awam. Tiga. Hadhil ummah. Kesepakatan orang-orang mustahid. hadhil ummah umat ini. Eh, menurut kesepakatan orang-orang Nasrani, ah nggak benar ini. Eh, menurut kesepakatan orang-orang Yahudi, nggak bisa. Namanya ijma itu ulama mujtahid kaum muslimin. Bukan orang lain. Ba'da Rasulullah SAW terjadinya kesepakatan setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Ketika Nabi Muhammad ada tidak perlu ijma. Nabilah kemudian dalil. Ketika Nabi Muhammad masih ada, beliaulah dalil. Tidak perlu ada kesepakatan. Sepeninggal beliaulah kemudian adanya kesepakatan. Dan tentunya bukan berarti kesepakatan para sahabat juga. Karena basicnya perkataan sahabat adalah dalil. Ini zaman yang berikutnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah yang dimaksud ala hukmin syar'i, kesepakatan yang mereka lakukan tentang hukum syariat Islam, bukan tentang hukum alam, bukan tentang hukum umum enggak, tentang syariat Islam. Maka cara ketiga ahlus sunnah ketika memakai atau menggunakan dalil ijma para ulama. Ini sandaran mereka yang ketiga. Perhatikan kata beliau, وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الله وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا dan segala sesuatu yang diperselisihkan oleh umat manusia Mereka akan kembalikan semuanya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 dan jika kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jalil yang digunakan oleh Syekh di sini adalah jalil mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik ayat dan hadis itu yang pendalilan ayat dan hadis itu yang itu minimal ada tiga jenisnya. Ada yang sorry, jelas hukumnya, ini haram, ini boleh, jelas. Kedua, ada yang ima atau isyarah. Ada pemberian isyarat dari Nabi Muhammad SAW atau ada isyarat dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipahami, yakni dari ayat itu dipahami dari sabda itu hukum-hukum tertentu. Ini diantara bentuk pendalilan dalam Al-Quran. Satu, ada yang sorry, jelas. Dua, ada yang isyarat. Tiga, ada yang mafhum mukhalafah. Isyarat itu contohnya begini. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika beliau ditanya kapan terjadi hari kiamat, kata beliau, yang ditanya tidak lebih mengerti dibandingkan yang bertanya. Jibril kala itu. Kalau begitu Muhammad sebutkan tanda-tandanya. Kata Nabi Muhammad, Antalidal amatu rabbataha seorang budak wanita melahirkan juragannya. Ini ima. Ini adalah isyarah bahwasanya nanti di akhir zaman ada peperangan kembali. Kenapa? Karena ada budak di akhir zaman. Dari mana kita tahu itu? Berarti ada peperangan yang besar lagi yang sampai kemudian menghasilkan perbudakan. Dari mana kita tahu? Isyarat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ada dalil itu yang mafhum, dipahami dari firman Allah, dipahami dari sabda Nabi Muhammad, dipahami secara makna terbalik. Contoh. Yang tadi misalnya taraktu fikum amrain itu contoh, contoh lain misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in Fatabayanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik pelaku dosa, membawa satu berita, maka tabayunlah, cross checklah berita dia dulu. Siapa? Yang datang adalah orang fasik. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, maka dipahami mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya dari firman Allah Subhanahu wa taala, jika yang datang kepada kalian orang yang jujur apalagi terpercaya, nggak perlu tabayun. Dibalik. Sama juga dengan dalil yang dipakai oleh Syekh Salaf Fauzan di sini ketika beliau menyebutkan ayat ini. Ini ayat untuk ijma. Bahwasanya kaum muslimin bisa bersepakat dalam perkara tertentu. Dan kata Nabi Muhammad, La tajtami ummati ala dalalah. Umatku tidak akan berkumpul untuk sebuah kesesatan. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," jika kalian berselisih paham dalam satu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Al-Usul min Ilmil Usul. Jika kalian berselisih, maka dipahami secara terbalik bahwasanya suatu saat kalian bisa bersepakat ini dalil ijma sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan. Fahum la ya'taqidun al-ismata li ahadin ghairu rasul. Nah, ini penting nih. Dan ahlu sunnah dalam perkara pendalilannya ini masih berkaitan dengan prinsip bagaimana ahlu sunnah memakai atau menggunakan jali. Dan ahlu sunnah tidak meyakini kemaksuman kecuali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan orang-orang Syiah meyakini bahwasanya para imam mereka maksum, bukan begitu? Enggak. Yang maksum itu cuma Rasulullah. Dari mana kita tahunya? Kembali dalil yang dipahami secara terbalik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan al mujahirin." Semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan dengan dosanya. Perhatikan cara memahami terbaliknya. Semua umatku diampuni, berarti semua umatku bersalah. Ya, begitu cara memahaminya. Semua umatku diampuni, berarti semua mereka berdosa. Siapapun dia orangnya. Imamkah? Imam madhabkah? Syekhkah? Tuan gurukah? Apalagi cuma seorang ustaz. Tidak ada yang maksum. Ahlus sunnah meyakini yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dalam perkara yang yakni spesifik. Satu. Yang dimaksudkan dengan kemaksuman terjaganya Nabi Muhammad SAW itu adalah satu. Beliau terjaga dari dosa-dosa besar. Para nabi dan rasul itu terjaga, terpelihara terhindar dari dosa-dosa besar. Jadi kalau misalnya ada orang melecehkan Imam Abu Dawud, uh, uh, Nabi Dawud, ada orang melecehkan Nabi Sulaiman, kemudian dengan pelecehan menyebutkan dosa besar, itu sudah kita tutup pembahasan. Kenapa? Mereka tidak pernah akan lakukan itu. Kenapa? Karena mereka maksum. Mereka orang-orang yang terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa besar. Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya. Um, orang-orang kalau bahasa sekarangnya itu haters ya. Orang-orang yang ingin melecehkan Nabi Muhammad, mereka cari celah di mana supaya bisa mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat. Dalam kasus ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah di umur 9 tahun. Oh. Subhanallah. Dia memukul rata adat istiadat perbedaan semua negara. Anda tahu, Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu dan diperlihatkan bahwasanya inilah istrimu surga dan eh, eh, dunia dan akhirat diperlihatkan Aisyah radhiyallahu anha itu satu-satunya yang turun dengan wahyu itu Aisyah Nabi Muhammad ketika berusaha untuk book bahasa kita booking ya untuk mesen lebih dulu karena masih kecil itu ketika datang pada Abu Bakar As-Siddiq Aisyah sudah dibuk sama orang lain nggak bisa Muhammad kenapa dia sudah ada yang mesen itu masih kecil. Artinya perkara yang seperti ini lumrah di zaman itu dan itu adat istiadat mereka. Jangan dibawa ke sini, apalagi ke negara Anda ke Eropa sana. Itu adat istiadat orang Arab. Mereka pesan anak orang sejak kecil. Kenapa? Buktinya Nabi Muhammad ketika Aisyah masih kecil, tautonya sudah ada yang pesan duluan. Itu mungkin tidak berlaku di kita atau tidak ada di kita. Dan itu adat di sana. Jangan disamaratakan. Dua. Saudi Arabia yakni cuacanya berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Perempuan-perempuan mereka bahkan mungkin rata-rata di umur 8, 9 tahun rata-rata sudah haid. Perempuan haid sudah layak untuk kemudian mengandung. Jangan samakan dengan negara Anda yang sangat dingin. Di mana perempuan 17 tahun, 18 tahun baru haid. Kenapa? Karena cuacanya berbeda. Anda gak bisa samakan. Ini sudah berkaitan dengan huruf negara tertentu atau tempat tertentu. Dia cari-cari celah. Tapi mereka tidak dapatkan. Nabi Muhammad terhindar dari dosa besar. Itu makna kemaksuman yang satu. Dua, makna maksum yang dipahami ahlu sunnati wal jamaah atau kita semuanya berkaitan dengan wahyu ketika tahammul atau menerima wahyu, para nabi itu pasti hafal. Dua, ketika ada ketika menyampaikan wahyu, mereka pasti menyampaikan semuanya. Ini makna kemaksuman yang kita fahami. Makanya ya, kalau misalnya ada orang mengatakan bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu berasal dari ustadznya dan ustadznya betul-betul diajari Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tak taunya kemudian yang diajarkan itu bertentangan dengan syariat yang sudah ada ini. Maka Anda berdusta. Dan seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Kenapa? Karena makna kemaksuman Nabi Muhammad berarti menyampaikan sudah semua risalah. Nabi Muhammad tidak simpan satu dua sabda kemudian beliau sampaikan di mimpi-mimpi ulama tertentu. Enggak. Nabi Muhammad sudah sampaikan semua. Nabi Muhammad ma'asum dalam perkara wahyu. Ketika menerima hafal, ketika menyampaikan, sudah beliau sampaikan semuanya. Tiga, di antara makna kemaksuman yang kita pahami berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau maksum terjaga dan terpelihara dari pembunuhan. Mau bagaimanapun orang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan sukses. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Wallahu ya'asimu kaminan nas. Dan Allah lah kata Allah Subhanahu wa taala yang menjagamu dari kejahatan manusia sebelum ayat itu turun disebutkan Nabi Muhammad betul beliau punya bodyguard. Beliau punya penjaga dari kalangan para sahabat. Ketika ayat itu turun, nggak pakai. Dan tidak pernah ada yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Melukai oke. Okay. Melukai iya. Dan itu dalil Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad luka, itu dalil Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad luka, itu dalil Nabi Muhammad tidak tahu yang terjadi besok. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang-orang ini? Dukun, paranormal dan lain sebagainya. Yang kemudian bisa mengetahui. Uh, rizki anda minggu depan begini. Keuangan anda minggu depan begitu. Percintaan anda bodoh amat. Nabi Muhammad aja nggak tahu. Ente siapa memangnya? Orang ya. Kalau sok-sok ngeramal gitu ya. Sok-sok ngeramal gitu. Kemudian kagetin. Eh pak di belakang bapak ada apa? Langsung noleh dia. Bapak yang di belakang bapak aja nggak tahu sampai noleh, apalagi mau baca yang di depan. Biasanya paranormal itu, yakni botak biasanya. Maksudnya rambutnya habis di depan, karena banyak mikirin yang masa datang. Botak di sini. Kebanyakan mikir yang datang-datang. Saya ingat sekali dulu, seorang perempuan sudah meninggal dia Waktu itu 2010 kalau nggak salah. Bagaimana, Bu, pendapat Anda, ramalan Anda tentang 2011? Wah, gelap katanya. Betul dia mati 2010. <laughs> Aduh, parah begini ya. Subhanallah. Yang mendatangi dukun dan paranormal bertanya saja Salatnya tidak diterima 40 hari. Apalagi mengiyakan jawaban mereka, membenarkan jawaban mereka. Dulu kan ramai ya, dulu ramai sekali. Ketik rekspasi spasi hoton, ketik rekspasi anu, macam-macam dulu. Itu yang daftar, itu sama seperti mendatangi dukun dan paranormal. Mungkin ketika jawaban datang, Anda belum yakin. Tapi ketika kemudian jawaban itu betul-betul terjadi, Anda akan, ya, oh, betul juga, wah hebat banget nih sudah Anda tergelincir pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ya, waktu itu iklannya ada orang lagi e, menangkap e, ikan di kolam, datang nih bintang iklannya. Oh, Anda tidak cocok kerja di air. Kurang ajar. Coba katakan itu ke orang yang kerja di PDAM. Berani nggak ente? Anda tidak cocok kerja di air. Kurang ajar kata orang PDAM nih. Kerjaan kami di sini. Subhanallah. Terlanjut. Nabi Muhammad di antara makna kemaksuman yang terakhir, beliau terhindar dari dari pembunuhan sudah ya, dari godaan syaitan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bisa memegang atau memasung atau mengikat syaitan. Tapi Nabi Muhammad tidak memiliki uh, kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Karena itu memang doa beliau bisa menundukkan syaitan dan jangan engkau berikan kelebihan ini wahai Allah kepada yang lainnya. Nabi Muhammad pun akhirnya enggak punya. Beliau pernah waktu sholat malam kemudian diganggu oleh syaitan, beliau pegangi dan beliau ikat di salah satu tiang masjid Nabawi. Cuma Nabi Muhammad tidak memiliki kuasa akan syaitan. Akhirnya dia bisa kabur. Dan beliau bersabda, jika bukan karena doa saudaraku Sulaiman, mungkin pagi ini kalian bisa melihat bagaimana aslinya syaitan. Karena tadi malam saya ikat. Nabi Muhammad terhindar dari hal-hal tersebut. Itu makna maksum. Yang kita pahami. Jadi semua umat manusia, siapapun dia orangnya, bersalah. Nah, kalau sudah berkaitan dengan al-aghrad al-bashariyah, kesalahan yang manusiawi, maka Nabi pun bersalah. Maka Nabi pun melakukan kesalahan. Bukankah beliau pernah melaksanakan sholat asar lima rakaat? Kemudian diingatkan oleh seorang sahabat bernama Dhul Yadain. Azidah fi sholat. Wahai Rasul, apakah memang jumlah rakaat sudah ditambah? E, tidak. Wahai Rasul, engkau menjalankannya lima tadi barusan. Oh betul, sahabatku, aku jalankan lima. Ya, ya Rasul, engkau menjalankannya lima. Beliau lupa. Sebagaimana juga kita juga bisa lupa. Kata beliau, kalau aku lupa ya tolong diingatkan. Beliau manusia. Nabi Adam punya salah, Nabi Musa punya salah, Nabi Dawud punya salah, Nabi Sulaiman punya salah. Kata Nabi Sulaiman, saya akan gilir 100 istri saya malam ini dan masing-masing akan melahirkan seorang yang berjihad di jalan Allah. Diingatkan oleh Jibril, Katakan insya Allah Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Nabi Muhammad menceritakan. Katakan insya Allah. Akhirnya kata Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Tapi dia tetap dia gilir seratus istrinya. Tidak ada seorang pun yang hamil kecuali satu wanita dan lahir anaknya pun cacat. Karena nggak ngomong insya Allah. Manusia, kesalahan, lupa dia. Semua bersalah. Tapi kalau berkaitan dengan kemaksuman, maka detailnya seperti tadi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan. Fahum la ya'taqiduna al-ismata li ahadin ghairu Rasulillah. Maka ahlu sunnah tidak meyakun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang tadi. Wa la yata'assabuna li ra'yi ahadin ayat wala yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitabi was sunnah. Berikutnya masih berkaitan dengan cara memakai atau menggunakan dalil. Karena orang-orang terkadang berkaitan dengan kemaksuman, dia ikut apa kata gurunya. Dia ikut apa kata ustadznya. Kenapa? Enggak bakal salah ulama saya ini. Cikal bakalnya begini. Tentang Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu nabi ya, bukan sekedar orang soleh, Tapi sebagian orang meyakininya dia sekedar orang soleh. Akhirnya tujuannya, goalnya adalah jika Nabi Musa saja, Nabi dan Rasul Musa alaihissalam berguru kepada orang soleh, berarti orang soleh bisa lebih afdal dibandingkan seorang Nabi dan Rasul. Ketika kemudian orang ini kita berikan nasihat, ini loh sabda Nabi Muhammad, ini loh perintahnya, ini loh larangannya. Sorry, Kenapa? Kata guru saya nggak begini. Kenapa mereka bisa menampik dan mengalahkan saudara Muhammad? Karena keyakinan ini orang saleh bisa lebih afdol dibandingkan seorang nabi. Guru saya bisa afdol daripada Nabi Muhammad. Parah ini keyakinannya. Keyakinan yang parah. Semuanya bermula dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ingat, dia nabi. Nabi Musa menuntut ilmu dengan yang setara dengan dia. Bukan cuma orang saleh, dia nabi. Kenapa? Dari rentetan kejadian itu diketahui dia nabi. Dia bunuh anak kecil. Kalau kita pakai akal sehat saja, nggak mungkin kemudian orang soleh melakukan seperti dia nabi karena apa? Diperintahkan untuk membunuh, dapat wahyu untuk membunuh. Kan di ujung ayatnya diceritakan bahwa saya semua itu bukan dari aku wahai Musa, Allah yang wahyukan untuk kemudian membunuh anak itu, menghancurkan kapal itu, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Dan ahlu sunnah mereka tidak ta'asub. mereka tidak fanatik dengan pendapat seorang pun kecuali mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan pada poin ini kita dapatkan faedah ahlu sunnah itu punya ciri-ciri. ahlu sunnah itu punya karakter. Bagaimana? Mereka tidak punya imam yang semua perkataannya diambil. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah nggak punya imam. Yang semua pendapatnya diambil. Dan semua orang yang menyelisih imam kita atau imam dia berarti tertolak. Ahlu sunnah cirinya nggak begitu. Imam mereka hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahlu sunnah tidak melakukan ta'asub. Tidak fanatik. Hadirin jamaah sekalian, Kita sebagai orang awam sedikit banyak, bahkan mungkin rata-rata kita melakukan takli, sengaja atau tidak. Tapi itu malah wajib. Ya, saya ingin terangkan. Taklid artinya adalah ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah. Taklid adalah mengikuti seseorang yang basicnya perkataan dia itu bukan dalil atau hujjah. Manusia biasa. Itu secara definisi. Taklid ini bisa terjadi kepada dua orang. Satu, kepada orang awam. Dua, kepada alim sekalipun. Satu, kepada orang awam. Tentu saja ini akan terjadi kepada orang awam karena mereka tidak bisa menelaah firman Allah, mereka tidak bisa menelaah hadis Nabi Muhammad dengan kemampuan mereka sendiri. Bahasa Arab aja nggak bisa. Awam. Maka kata Syekh Muhammad bin Sulaiman pada poin ini mereka malah wajib takli Mengikuti pendapat seorang ulama. Harus. Karena mereka nggak punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikri para ulama, imam maksudnya, orang berilmu maksudnya, jika kalian tidak mengetahui, malah wajib taklid, ikuti pendapat ulama tertentu. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada dua pendapat? Dan dua-duanya sama-sama kuat. Pilih salah satunya, simple. Pilih salah satunya, simple. Saya lihat sebagian di antara Anda memakai arloji di lengan kanan, pendapat Imam Albani. Saya di lengan kiri, pendapat Syekh Muhammad bin Sulaiman. Simple, no problem. Ada ulama yang kita ikuti dengan pendalilan detail mereka masing-masing. Ada perempuannya atau istrinya yang pakai cadar, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ada yang tidak, Syekh Albani. No problem, nggak ada masalah. Karena kita tidak fanatik. Tapi kita taklid kepada ulama tertentu dalam pendapat tertentu. Oke, okay, kenapa? Kami nggak bisa menelaah sendiri ya Ustaz. Karena kita awam. Dua, terjadi kepada si alim itu sendiri. Contoh Syekh Muhammad bin Saluh Thaimin. Kata beliau, jika saya dilayangkan kepada saya satu pertanyaan dan saya harus menjawab segera dan saya tidak punya waktu untuk merujuk semua pendapat para ulama, maka saya langsung merujuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau taklid. Beliau langsung ikuti pendapat ulama tertentu. Terjadi kapan? Kep eh, terjadi kepada siapa? Kepada seorang ulama sekalipun. Kenapa? Waktunya mepet. Beliau nggak sempat merujuk semua literatur tua. Saya langsung kata beliau merujuk fatwa Syekhul Islam Taimiyah. No problem. Nah, taklid ini ada dua macam. Kalau tadi terjadi kepada siapa, sekarang ada dua macam. Satu namanya taklidul am. Taklid mengikuti pendapat seseorang yang basicnya pendapatnya adalah bukan hujjah tapi umum. Contoh, saya ya, saya dalam semua urusan akidah, ibadah, muamalah dan juga adab, saya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ini taklid umum. Bolehkah? Tidak. Karena seakan-akan Anda menjadikan Muhammad bin Idris, nama asli Imam Syafi'i, sebagai nabi Anda. Kenapa? Semua urusan Anda ikuti dia. Saya dalam semua urusan mengikuti pendapatnya Imam Ahmad mau itu perkara akidah ke ibadah ke, muam, semua pokoknya saya ikuti Imam Ahmad saja. Ini taklid umum dan dilarang. Karena seakan-akan Anda menjadikan dia sebagai nabi Anda, enggak boleh. Yang boleh itu adalah taklid al-khas, taklid khusus. Dalam perkara A, oh pendapat Imam Syafi'i lah yang paling kuat, saya ikut ini. Dalam perkara B, pendapat Imam Malik yang paling kuat, saya ikut ini. Gitu yang benar. Dalam pendapat C, Oh, ada ijma para ulama dalam pendapat ini. Itu yang saya ikuti. Begitu seharusnya seorang memakai atau menggunakan dalil berkaitan dengan bahwasanya ahlu sunnah tidak taasub, tidak fanatik dengan pendapat ulama tertentu. Sampai pendapatnya itu mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama imam madhab ini saja tidak pernah menyarankan kepada murid-muridnya, heh kamu harus ikut pendapat saya ya. Gak pernah. Imam Syafi'i itu adalah muridnya oleh Imam Malik tapi fikihnya berbeda, bukan begitu? Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi fikihnya berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak taklid sama gurunya. Dan karena gurunya tidak pernah menyarankan kamu ya harus ikut pendapat saya saja. Kamu kan murid saya. Enggak. Itulah ahlu sunnah. Subhanallah, berapa banyak perselisihan pendapat fikih antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, tapi lihat adab mereka. Kata Imam syafii kata Imam syafii Jika saya berkunjung ke rumah Ahmad bin Hambal dan kami mendapatkan pahala karena itu, karena silaturahmi itu, maka pahala cocok buat dia saja. Dan jika dia yang berkunjung ke rumah saya, maka keutamaan juga buat dia. Bayangin, guru memuji muridnya setinggi itu. Padahal mereka terkadang berbeda pendapat. Tapi hormatnya luar biasa. Sebaliknya, kata Imam Ahmad, yang mau tahu agama Islam, datangi orang ini dengan mengisyaratkan Imam Syafi. Yang ingin tahu Islam, belajar sama ini. Padahal mereka berselisih faham. Bukan sebaliknya. Jangan belajar ke situ ya, hati-hati, jangan sono. Kenapa Ustaz nggak boleh belajar ke sana? Ya itu eh, belajar flying fox ngapain? Kita belajar ilmu. <laughs> Tentunya kayak lagi outbound gitu ya. Jangan di, subhanallah, semua orang dilarang sama dia. Nyusahin orang. Subhanallah. Ahlu sunnah nggak begitu. Ulamanya nggak begitu. Imam madhabnya nggak begitu. Tidak pernah kemudian menjelekkan satu sama lain. Kata beliau rahimahullah, dan ini perkataan yang sama dengan perkataan Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i juga mengambil dari pendapat beliau. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini pertama yang mengatakan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i. Jika hadis itu sahih, itulah madhab saya. Jika hadis itu sahih, itulah yang saya pakai. Tidak pernah mereka menyarankan kalian harus ikut pendapat saya. Enggak, hadis Nabi Muhammad ikuti. Bahkan beliau mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina min ghairi ay ya'lama min ayn akhadna. Kata Imam Abu Hanifah. Ingat ya Imam Abu Hanifah ya. Yang bapaknya cerita makan apel, itu bapaknya Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Bapak dan ibu yang soleh dan soleh melahirkan imam yang luar biasa dahsyat ini. Dua menit, saya ingin ceritakan cepat. Jadi ada seorang laki-laki, imamnya, uh, uh, imam, uh, bapaknya Imam Abu Hanifah. Dia sedang safar, kemudian kelaparan, kemudian dia istirahat di bawah pohon yang rindang, tak tahunya di depan dia ada uh, apel yang lewat di sungai yang mengalir. Dia ambil. Kenapa? Karena sudah lapar dia tidak mikir lagi, langsung dia makan. Kau. Tak tahunya dia ingat bahwasanya ini pasti ada yang punya. Sejak itulah logo Apple itu ada. <laughs> sorry, sorry, bercanda, sorry. Karena baru satu gigitan gitu. <laughs> Nanti tolong diedit bisa nih? Jadi Nanti tuh orang-orang yang ngefans sama Steve Jobs kurang ajar nih <laughs> produk Apple diakui sama Imam Abu Hanifah. Uh, kemudian dia makan. <laughs> Wah, ini ada yang punya nih. Subhanallah ya. Saya harus minta halal nih. Akhirnya dia telusuri sungai itu. Kemudian sampai berakhir pada satu kebun apel. Ada bapak-bapak di sana e, bapak yang punya kebun ya? Eh, kok tahu? Wah ini mau gombal apa nanya nih? <laughs> oh, e, bukan deh. Saya cuma penjaga di sini. Yang punya mana pak? Tuh ada di dalam. Silahkan masuk aja. Makasih pak. Masuk ke dalam. Ini ceritanya nggak begini ya. <laughs> Ini versi saya saja. Masuk ke dalam ketemu dengan bapak-bapak. Bapak yang punya kebun? Ya, ada apa? Dia bercerita, saya tadi safar, kelaparan, kehabisan makanan, saya kemudian duduk santai di bawah pohon, kemudian air mengalir di depan saya, sebuah sungai, ada apel, langsung saya ambil, saya makan. Saya tahu bahwasanya apel ini ada yang punya. Makanya saya ingin minta halal dan ini saya tahu ini apel Anda. Boleh nggak Pak saya minta halal Pak? Karena sudah saya makan sebagian. Wih kata Bapak ini subhanallah. Satu gigitan apel dia pengen minta halal. Hmm, Pejabat itu saja miliaran yang nggak mungkin begini. <laughs> Enggak ya, bercanda bercanda. <laughs> kan gitu ya, orang kalau sudah korupsi kan boro-boro satu gigitan apel, harta rakyat diambil. Hehehe, pesan moral. Oh. Orang ini masya Allah. Dalam dia dia ngomongnya itu seperti sinetron aja loh. Orangnya diam tapi matanya gerak-gerak tapi ada backsoundnya. Hmm, hebat sekali orang ini. <laughs> <laughs> gitu yang kayak di sinetron itu ada suaranya, tapi yang gerak cuma matanya doang. Wah, ini mantap ini. Wah, ini cocoknya jadi menantu saya nih. Satu gigitan apa saja dia minta halal. Wah, ini laki-laki soleh. Saya bisa mau acting dulu. uh, <laughs> boleh, tapi ada syaratnya. Oh, apa Pak Haji? Eh, kok Pak Haji? Apa Pak? Kamu harus nikahi anak saya. Wah, kebetulan. Sudah dihalalkan. <laughs> Sudah dihalalkan disuruh nikah pula. Waduh, masya Allah. Siap pak. Tapi ada syaratnya. Eh tapi ada ada ada tapinya. Ada apa pak? Anak saya itu buta. Waduh. <laughs> Belum selesai itu. Anak saya itu bisu. Waduh. Tambah tambah ngeri. Anak saya bisu, anak saya tuli, tangan dan kakinya cacat. Perempuan begini jadi jalan tuan kunci juga nggak bisa. Gak bisa ngapa-ngapain permulu. Bisu, bisu, bisu, buta, tuli, tangan kaki cacat. Itu cuma digantung di hanger doang perempuan. <laughs> Buat apa perempuan begitu subhanallah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting anda halalkan apel yang saya makan tadi. Karena dia tahu sabda Nabi Muhammad. Mana batamin suhtin fannar awlalahu. Yang tumbuh jadi daging dari kulit ini. Dari perkara yang haram. Neraka lebih pantas. Dia tahu sabda itu. Dia minta halal. Satu gigitan apel. Eh, contohnya siapa? Singkat cerita dinikahkan. Singkat cerita dinikahkan. Selesai, silahkan. Kunjungi anak saya. Dia ada di kamar. Begitu masuk, ini penuh dramatisir ya. Enggak gitu-gitu amat ceritanya. Begitu masuk, dia ucapkan Assalamualaikum. Ada yang nyaut. Waalaikumsalam. Berarti orang ini satu, dia bisa dengar. Dua, dia bisa ngomong. Kenapa? Karena mengucapkan menjawab salam. Tambah bingung. Dia dekati, dia dekati, kemudian dia buka tirai, yakni kelambunya itu. Tahu kelambu ya? Iya. <clears throat> kemudian ketika dia buka, perempuan yang paling cantik yang pernah dia lihat. Dan tangannya sempurna dan kakinya sempurna. Akhirnya dia penasaran. Dek, tadi bapakmu bilang, itu kamu buta, kamu tuli, kamu bisu, kamu cacat. Oh, kalau bapak saya mengatakan saya buta, saya tidak pernah gunakan mata ini untuk perkara yang haram. Masya Allah, perempuan dahsyat ini. Bapak saya bilang telinga saya tuli, saya tidak pernah mendengarkan yang haram. Luar biasa perempuan begini. Tiga. Kalau bapak saya ngomong bahwasanya saya itu bisu karena saya tidak pernah berkata-kata kecuali yang baik. Aduh, ada nggak perempuan begitu sekarang ya? Luar biasa. Kalau ada juga mana bisa nikah lagi kesian deh gue. Kemudian yang ketiga, kenapa kaki saya disebutkan cacat? Saya tak pernah melangkahkan kaki ini, tangan ini untuk orang yang haram. Gak pernah ke tempat-tempat yang haram, tangan ini tidak pernah kemudian menyentuh-nyentuh yang haram. Anda tahu yang terlahir dari pernikahan mereka berdua, Imam Abu Hanifah. Imam pertama sejarah Islam Subhanallah. Kesolehan orang tua itu sangat berimbas kepada anak. Khususnya ibu. Maka carilah kemudian mendidik anak itu ya, mendidik anak itu sejak pertama kali pasnya kita memilih seorang istri. Ya, cocoknya kita memilih seorang istri itu pendidikan pertama buat mereka. Anu tapi sudah nikah tat. Ya dipikirkan sendirilah, nggak perlu diterangkan. <laughs> Jangan bertanya perkara yang sudah jelas kayak Bani Israel. Iya. Karena kadang-kadang sudah jelas hukumnya, nanya lagi, nanya lagi. Hah, Bani Israel. Kan begitu ya, kadang-kadang para penanya itu mengharapkan jawaban ustadz supaya nonjok yang di sebelah sonono. Para akhwat, jangan, hukumnya sudah jelas. Saya itu ngomongin apa sih? Nggak ngerti kan? <laughs> Oke, kita lanjutkan. Perkataan Imam Malik. Tentang beliau tidak pernah menyarankan untuk murid-muridnya untuk ta'assub. Innama ana bashar ukhti wa usib fanduru fi qawli fa in wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhudhu bihi wa in lam yuwafiq al-kitaba wa sunnah fatrukuhu. Aku ini manusia seperti kalian kata Imam Malik. Aku bisa salah, aku bisa benar. Maka perhatikanlah pendapat-pendapatku. Kalau mencocoki Al-Quran dan Sunnah, monggo ambil. Tapi kalau berselisih dengan Al-Quran Sunnah, jangan diambil. Pendapat imamnya begitu. Tiga, Imam Syafi'i sama seperti Imam uh, Abu Hanifah. Ida soal hadis bahwa madhabi. Tapi ada lagi pendapat beliau yang lain. Uh, saya lupa matan bahasa Arabnya. Dan dikeluarkan atau diwakilkan Imam yani Ibnu Qayyim sebutkan dalam I'lamul maqiyin. mudah saya tidak salah. Kata Imam Syafi'i, jika telah jelas sabda Nabi Muhammad SAW untuk seseorang sudah sampai kepada kita sabda. Maka tidak halal untuk dia meninggalkan sabda itu dan beralih kepada pendapatku. Perkataan Imam Syafi'i. Beliau tidak pernah sarankan muridnya fanatik dengan beliau. Kalau sudah jelas hadis Nabi Muhammad kepada seseorang, tidak halal buat dia meninggalkan atau beralih kepada pendapat yang lain. Maksudnya pendapat beliau. Dan Imam Ahmad kata beliau, pendapat Malik, pendapat Auza'i, pendapat Syafi'i, pendapat Imam Thawri, semua bagiku pendapat. Yang namanya dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Para imamnya begitu. Maka kita tidak boleh ta'asub dengan imam tertentu. Sampai pendapat mereka mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Saya baru ikut. Allah Alhamdulillah. Terlanjutkan. Eh, saya baca secara cepat sedikit lagi. <clears throat> Wala yasmahu, eh, sorry, wa ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti wa yusib. Dan ahlu sunnah meyakini bahwasanya seorang mujtahid yang tadi kita sebutkan definisinya itu bisa benar juga bisa salah. ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفر فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم dan ahlu sunnah tidak memperbolehkan seseorang berijtihad sebelum dia memenuhi persyaratan yang tentunya ditentukan oleh ulama umat ini sudah kita sebutkan tadi wala inkara indahum fil masail al-ijtihad as-sa'iq dan ahlu sunnah tidak mengingkari perselisihan pendapat di kalangan para ulama karena itu berkaitan dengan ijtihad Fal ikhtilafu indahum fil masail ijtihadiyah. Maka perselisihan di antara mereka berkaitan dengan masalah-masalah ijtihadiyah, fiqh ibadah. La yujibul adawata wat tahajura bainahum. Tidak mewajibkan mereka kemudian bermusuhan dan mereka saling hajar, tidak tegur sata, sapa satu sama lain. Oh, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Enggak mau salam dia. Pengikutnya Imam Abu Hanifah ya nggak mau salam dia. Ketika bertemu nggak mau salam. Dia tidak tegur sahabat. Dia memalingkan wajah. Dan dia bermusuhan dengan kaum muslimin yang tidak sama dengan imam madhab dia. Ahlu sunnah gak begitu. Dan itu eh, saya alami sendiri ketika di Madinah. Teman-teman dari Afrika itu subhanallah fanatiknya dari Imam Malik luar biasa. Teman-teman dari Saudi, fanatiknya dengan Imam Ahmad luar biasa. Teman-teman dari India, Pakistan, fanatiknya dengan Imam Abu Hanifah luar biasa. Tapi mereka hafal, tapi mereka tahu sekali madhab yang mereka ikuti. Ketika masuk Indonesia, kita mau sok-sokan ikut Imam Syafi'i, nggak hafal pendapat Imam Syafi'i. Subhanallah. Tapi semuanya kita satu, semuanya kita belajar. Dan syekhnya bagus sekali meluruskannya. Guru ini penting ya. Jangan sampai kemudian gurunya, ustadznya, syekhnya yang digiring sama muridnya. Ini kebalik. Ada perselisihan di bawah, yang atas menenangkan. Bukan malah sebaliknya, malah ikut yang ada di bawah. Bal yuhibbu ba'duhum ba'dah. Bahkan sebaliknya walaupun kita berbeda dengan teman-teman kita kaum muslimin dalam masalah fikhiyah, istihadiyah, maka mereka tetap mencintai satu sama lain, yuwali ba'dhum ba'dha wala loyal terhadap satu sama lain, kemudian yusalli ba'dhum khalfa ba'din. Satu orang di di antara yang lainnya salat di belakang yang lainnya. Enggak ada masalah. Ente ikut pendapat siapa? Ana ikut pendapat siapa? Ente lebih banyak hafalan, ente lebih bagus bacaan, ente imam, saya jadi makmum. No problem. Itulah ahlu sunnah. Wallahu a'lam bisawam. Ma'akhtilafim fi ba'dil masail al-far'iyyah bi khilafi ahli bidah. Padahal mereka berbeda dalam masalah fikih. Tapi subhanallah mereka tetap saling cinta, mereka tetap saling loyal, mereka tetap saling sholat satu di belakang yang lainnya karena mereka semuanya ahlu sunnah. Wallahu a'lam bisawam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah dalam memakai atau menggunakan dalil sampai level kepada yang taklid kepada seorang ulama sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafah saya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita adalah tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul dan selalu mengedepankan sabda beliau, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dibandingkan perkataan siapapun. Rujuk firman Allah, rujuk sabda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh kemudian kita fanatik pada pendapat seorang ulama tertentu sampai pendapat itu mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita dengan amalannya yang mengaku pengikut setia Imam Syafi'i tapi sangat jauh yang dicontohkan Imam Syafi'i itu sendiri. Apakah di akhirat nanti akan dikumpulkan orang yang dicintai? Ya. Klaim, pengakuan itu banyak terjadi. Bahwasanya saya pengikut Imam Syafi'i, saya pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, saya pengikut Imam Malik bin Anas. Tapi dalam prakteknya, seperti yang tadi saya ceritakan sebenarnya. Sampai kita itu, saya waktu itu sekelas sama Ustaz Abdul Taslim. Kami jarang sekali, bahkan untuk saya tidak pernah. Dan Ustaz Abdul Taslim pun tidak pernah. Kemudian pendapat Imam Syafi'i, enggak. Saking tidak tahunya kita detail tentang mazhab Imam Syafi'i. Kita cuma ngaku-ngaku doang. Dan pengakuan itu gaungnya memang mendunia. Orang Indonesia, orang Malaysia, pokoknya pengikut Imam Syafi'i. Tapi detailnya kita nggak tahu. Maka tidak perlu kemudian melakukan pengakuan-pengakuan seperti ini. Kewajiban kita belajar. Ingat, para ulama itu, khususnya Imam Syafi'i, mereka membuat kaedah-kaedah itu untuk memudahkan kita belajar. Bukan kemudian kita fanatik dengan dia, tidak. Imam Syafi'i karya dia terlalu fenomenal. Itu mungkin diantaranya juga karena keberkahan ilmu yang beliau dapatkan dari gurunya. Imam Malik bin Anas. Berkah ilmu beliau. Rahimahullah. Hingga mendunia. Beliau itu meninggal tahun 204 hijriyah, Lama sekali. Tapi sampai sekarang kita beliau dipelajari banyak orang. Keberkahan ilmu. Tapi ingat, fanatik dengan beliau nggak boleh. Ngaku-ngaku apalagi. Kewajiban kita belajar. Pendapat beliau, perkataan beliau, madhab beliau. Yang mencocoki Al-Quran dan sunnah, monggo. Ikuti. Karena hakikatnya Anda bukan mengikuti Imam Syafi'i. Anda mengikuti Nabi Muhammad SAW lewat keterangan beliau. Para ulama, subhanallah. Yani mereka membuat banyak kemudahan untuk kita. Mereka banyak menelurkan ilmu-ilmu khususnya Imam Syafi'i usul fikih, kawaid fikih, beliau di antara pencetusnya. Makanya di antara pendapat para ulama, pembaharu pertama di muka bumi ini Imam Syafi'i. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan selalu jadikan di setiap 100 tahun seorang mujadid agama Islam. Dan kalau dilihat dari meninggalnya beliau tahun 204 Hijriah, beliau yang pertama. Rahimahullah. Tapi bukan berarti kemudian kita fanatik dengan pendapat beliau. Beliau mungkin salah. Beliau manusia. Tapi ingat, bersikap ajillah. Wallahu alam bisawab. Untuk siapapun yang kemudian mengklaim dirinya pengikut Imam Syafi'i, tapi tatanya praktek sehari-harinya kemudian tidak sama, ini perlu belajar berarti. Rujuk lagi berarti. Jangan cuma kemudian Anda di yani dibodohi oleh sebagian orang yang karena kefanatikannya kemudian membodohi Anda dan mengatakan ini loh pendapat Imam Syafi'i, ini loh cari Imam Syafi'i padahal beliau kan nggak gitu. Apalagi kalau sudah misalnya perkara akidah, subhanallah, perkara akidah semua imam mazhab itu satu akidahnya. Dalam masalah fikih doang mereka berbeda. Wallahu a'lam Ingat ya, kecintaan yang benar yuhsyarun nasum eh, eh, yuhsyarun nasu ma'aman ahab seorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Benar tidak dulu kecintaan kita ini? Kecintaan kita kepada seorang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fanatik mazhab. Bukan karena kemudian ingin menopang pendapat sendiri, bukan karena ingin kemudian yakni tampil sendiri padahal tidak seperti yang dia ikuti. Imam Syafi'inya nggak begitu. Tidak pernah kemudian menyarankan bahkan Imam Imam Nawawi itu di antara ulama Syafi'iyah yakni yang sering sekali berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Tapi subhanallah, begitulah mereka mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bersikap ketika menghadapi perbedaan kalau berkaitan dengan hukum fikih. Akidah mereka satu ya. Fikih mereka yang berbeda. Maka harus berlapang dada ketika kita menghadapi sebagian kaum muslimin berbeda. Wallahu alam bisawam. Tapi pengakuan-pengakuan tidak cukup. Anda harus pelajari detail. Ada buku beliau tentang kawaid fikhiyah ar-risalah. Ada buku fikih beliau ada al-um. Ada karangan beliau seperti yakni mukhtalaful hadith. Ratusan hadith beliau kumpulkan, ratusan ayat beliau kumpulkan yang secara zahir bertentangan. Sampai sekarang belum ada terjemahannya karena susah bahasa beliau. Tingginya bahasa Imam Syafi'i. Malah karangan di tahun berikutnya seperti karangan Imam Ibnu Qutaibah sudah keluar terjemahannya karena mungkin lebih mudah bahasanya. Imam Syafi'i di antara pelopor membahas tentang ayat dan ayat, ayat dan hadis, hadis dan hadis yang zahirnya bertentangan tapi beliau gabung dengan pemahaman yang ilmiah sekali. Beliau pencetusnya. Bukunya Mukhtalaful Hadis. Subhanallah, dalam ilmu hadis beliau luar biasa mendalami. Dalam ilmu fikih enggak perlu ditanya usul dan kawaid beliau pencetusnya. Untuk memudahkan kaum muslimin memahami syariat Islam. Bukan untuk keluar dari syariat Islam atau untuk kemudian mudah meninggalkan syariat Islam. Kaedah-kaedah yang kita tahu dalam ilmu usul fikih dan kualifikiyah itu diantara pencetusnya Imam Syafi'i. Tujuannya untuk mempermudah memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad untuk dipraktekkan, bukan untuk berkilah dan kemudian meninggalkan perkara tertentu. Kan begitu ya. Terkadang orang menggunakan kaedah-kaedah juga supaya tidak melakukan perintah tertentu. Nah ini salah tujuannya. Ini error berarti tujuan dia nuntut ilmunya. Tidak untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang lain.